Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah. hafizakumullahu jami'an wa Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah yaitu mengenai permasalahan yang ke-13 yaitu ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu sikap berlebihan terhadap ahlul ilm dan orang-orang saleh. Dalam artian berlebihan bagaimana? Mereka mengangkat derajat orang-orang saleh atau ahlul ilm nah melebihi derajat atau tidak sesuai dengan kadarnya. Dalam artian hingga disembah, hingga dimintai kekayaan, hingga nah barakallahu fikum dimintai apa? agar menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti itu. ngam padahal hulu sudah kita sebutkan kemarin bahwasannya sebab yang membinasakan umat-umat sebelum nah barakallahu fikum sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wal huluwa fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Wal huluwa fil ashkhas wal huluwa fil ashkhas min al anbiya'i was salihin huwa alladhi awqa'a al musyrikin min al kitabiyyin wal ummiyyin fi syirkil akbar. Dan sikap berlebihan terhadap Naam seseorang dari kalangan anbiya, dari kalangan para nabi, wassalihin dan dari kalangan orang-orang saleh adalah apa? Huwa alladhi awqa'al musyrikin minal kitabiyyin wal ummiyin. Nah, sikap gulu tersebutlah yang apa? Yang menjatuhkan atau yang menjerumuskan orang musyrikin dari kalangan kitabiyin, yaitu ahlu kitab al-yahud wal nasara wal ummiyin dan orang-orang yang nah barakallahu fikum alladhi la yaqra wa la yaktub yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dalam artian orang-orang bodoh gitu ya. Nah, barakallahu fikum fi syirkil akbar yang menjerumuskan atau menjatuhkan mereka ke dalam syirik akbar. Hati-hati, syirik akbar kesyirikan yang menghancurkan semua amalan. Allah Taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau ber ber berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kamu nam termasuk orang-orang yang rugi.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 6. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Hati-hati kesyirikan. Naam dua jenis syirik akbar atau syirik asghar, kedua-duanya kita harus berhati-hati. Adapun asyirkul akbar, kesyirikan yang syiriknya syirik besar, itu apa barakallahu fikum menghancurkan semua amalan dan membikin pelakunya termasuk orang-orang yang rugi dan termasuk penghuni neraka. Wal billah. Naam. Adapun syirik asghar itu menghapuskan amalan yang tercampuri naam syirik tersebut. Ewa, menghancurkan amalan Nah, barakallahu fikum yang tercampuri kesyirikan saja. Karena syirik asghar diantaranya antaranya apa? Arya. Nah, arya itu menghancurkan amalan yang terkena riya saja. Adapun amalan-amalan saleh yang lainnya yang tidak ada unsur riya, yang mana di dalamnya ada unsur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak hancur. Nah, barakallahu fikum. Naam seperti itu. Namun wa ala kullin, baik itu syirik asghar ataupun akbar kita berhati-hati dari dua kesyirikan tersebut. Ada musyrik akbar itu berbahaya sekali. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na'am barakallahu fikum Allah taala sungguh telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, eh, bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Naam. Apa kata beliau di sini? Wal wajibu an yu'rafa lil ashkhasi qadruhumul allaiku bihim. Maka yang wajib hendaknya apa? Na'am barakallahu fikum dikenal atau diketahui. Na'am barakallahu fikum lil ashkhas pada seorang itu ada sesuai dengan kadar mereka yang layak bagi mereka. Itu, mengenal, dikenal, na'am diketahui sesuai dengan apa? yang layak bagi mereka. Nah, dipuji enggak masalah, disanjung tidak masalah. Namun sanjungan dan pujian tersebut nam yang sesuai dengan apa kadar yang layak bagi mereka, tidak berlebihan. Fayu'rafu lirrusul risalatuhum maka dikenal para rasul nam dengan dengan risalah-risalah mereka. Ya, dengan risalah mereka wa yu'rafa nam lis-salihin salahuhum nah, dan dikenal orang untuk orang-orang saleh adalah kesalahan mereka. Wa yu'rafa lil ulama ilmuhum dan juga dikenal nah para ulama ilmu mereka. Wa annahum afdalu min ghairihim dan perlu diperhatikan bahwasanya mereka ya, dikenal dan diketahui apa? Afdalu min ghairihim mereka lebih afdal daripada yang selain mereka. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Maka keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahlu ibadah maka seperti keutamaan bulan dibanding seluruh apa? bintang-bintang yang ada. Wa yunam wa yunzaluna manazilahum dan hendaknya mereka orang-orang saleh dan ahlul ilm didudukkan sesuai dengan kedudukan mereka. La ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh. Naam wala yurfa'una manazilihim dan hendaknya mereka tidak diangkat di atas kedudukan mereka dalam artian melebihi kedudukan mereka. Kedudukannya na'am barakallahu fikum nabi ya, kita akui ada itu adalah nabi. Nah, kedudukannya adalah na'am barakallahu fikum ulama, ya kita yakini itu adalah ulama. Tidak boleh kita angkat derajatnya na'am setinggi atau setingkat dengan nabi misalkan. Kalau kedudukannya nabi ya kita yakini dan kita mengenal mengetahui bahwasanya itulah nabi. Tidak boleh kita angkat derajatnya melebihi Naam kadarnya. Kita katakan itu adalah Rabb atau Allah Subhanahu wa taala misalkan itu keliru naam. Kata beliau sini, Allah Ta'ala Ta'ala berfirman, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wahai ahlul kitab, al-yahud nasara, jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian hulu terhadap agama kalian. Wala taqulu alallahi Allahi illal Dan jangan sekali-kali kalian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam. Hanya saja Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam, eh, bahwasannya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu al al-qaha ila Maryam wa ruhum Dan kalimatnya, Eh, barakallahu fikum Allah taala telah letakkan kepada Maryam. Naam, wa ruhum dan juga merupakan dan roh daripada roh-roh yang Allah taala ciptakan untuknya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul dan para rasulnya. Wala salasah dan janganlah kalian mengatakan salasah. Salasah itu maksudnya apa? Ya mungkin pembagian mereka Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, namun Ruhul Kudus dan misalnya, Nah, seperti itu. Salis salasah. nabi bisa itu salis salasah. Karena ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, kemudian ada, ada Ruhul Kudus dan misalnya mereka mengatakan seperti itu. Wal Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi." Nah, wahai ahlul kitab, Nah, yahud dan jangan kalian hulu, jangan kalian berlebihan terhadap agama kalian ghairul haqqi. Ya, tanpa ada unsur kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok kaum qaddallu min qabl yang mereka telah tersesat sebelumnya. Wa adallu katsiran dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dallu an sawa'is samil dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fid din." Hati-hati kalian dan hindarilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Fa ma ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din. Naam, dan riwayat lain, riwayat yang berbeda ya. Nah, barak iyyakum wal wa fa innal ghuluw ahlaka man kana qablakum. Semakna dengan ini. Hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama. Ad-din Inna dina yusrun. Wala syadu hadad din illa ghalabah. Nah, sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada yang orang itu berusaha apa? Memberatkan diri dalam agama ini, melainkan terkalahkan. Karena banyak syariat yang belum tentu dia, nah seseorang itu bisa mengerjakannya. Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr." Allah taala mencintai atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian itu kesusahan. Nah. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat hulu. Di dalam beribadah aja kita dilarang untuk hulu dalam beribadah. Sebagaimana dalam hadisnya siapa itu? Kisahnya itu, na'am barakallahu fikum. Dalam uh, sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, kisahnya tiga orang yang datang, salah satu nafar. Tiga orang yang, na'am barakallahu fikum, yang datang kepada, na'am, istri-istri uh, Rasulullah SAW. Yang satunya berkata, na'am, uh, atau tiga-tiganya mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah. Kemudian ketika itu Nah, barakallahu fikum dijawab bahwasannya Rasulullah itu nah beribadah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah dibandingkan dengan ibadah mereka ka'annahum taqalluha. Akhirnya mereka seakan-akan menganggap lebih menganggap apa? meremehkan ibadah mereka sedikit. Dalam artian mereka terkalahkan itu. Akhirnya tiga orang ini mengatakan, yang satu mengatakan, "Na'am wallahi ini la asuman nahar wa uftir." Demi Allah, sungguhnya aku akan puasa siang terus puasa terus tidak tidak mau buka katanya. Yang satunya lagi, "Na'am wa ini na'am barakallahu fikum aqumu wa anam." Aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Yang satunya, oh, na'am satunya mengatakan apa? Na'am uh, atazilun nisa wala atas atazawwaj. Na'am, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya mengatakan apa? Aku akan meninggalkan wanita dan tidak mau nikah. Akhirnya ucapan-ucapan ini sampai dikabarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kemudian Rasulullah nah mengatakan antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengucapkan seperti ini dan seperti ini. Rasulullah mengatakan fa wallahi na'am. Ama wallahi, ama ana wallahi la akhsyakum billahi wa atqakum lah. Nah, wa atqakum billah. Nah, barakallahu fikum. Adapun aku demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala walakinni asum wa aftir wa asum wa anam wa atazawwajun nisa kata Rasulullah akan tapi aku naam puasa dan nah, berbuka nah kemudian apa aku wa anam dan aku salat malam qiyamul lail dan juga tidur wa atazawwajun nisa dan aku juga menikahi wanita faman raghiba an sunnati falaysa minni maka barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk dari bagianku menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya al-ghulu fid din laisa minad din. Nah, bahwasanya sikap berlebihan dalam agama bukan termasuk bagian dari agama. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Naam. Hati-hati. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di sini barakallahu fikum, fala yajuzul ghulu fil makhluqin, maka tidak diperbolehkan sikap berlebihan terhadap para makhluk warafuhum fauqa manzilatihim dan dan mengangkat nah, mengangkat mereka di atas kedudukan mereka allati anzalahumullahu fiha yang Allah telah telah mendudukkan mereka jadi masalah dia didudukkan sebagai nabi ya udah kita nggak boleh mengangkat melebihi itu nah li'anna hadza yajurru ila syirk billahi jalla wa ala karena seperti ini perbuatan seperti ini mengangkat derajatnya nah melebihi daripada kadarnya nah barakallahu fikum atau mendudukkan seseorang tidak seperti kedudukannya, nah barakallahu fikum itu bisa menghantarkan mereka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa al ghuluw fil ulama wal ubbad, demikian juga sikap hulu berlebihan terhadap para ulama dan berlebihan terhadap para ahli ibadah. Qala ta'ala an yahud wa nasara. Allah taala berfirman tentang orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara Allah taala berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, nah ahbar, nah barakallahu fikum, na'am, eh, alim ulama orang Yahud, waruhbanahum dan ahli ibadah orang Nasara, arbaban mereka menjadikan rob-rob min dunillah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sikap berlebihan seperti itu. Ulamanya jadikan rob, kemudian ahli ibadahnya juga jadikan rob. Naam ghulau au ghalau fi ulamaihim. Nah, mereka berlebihan. eh, mereka nah barakallahu fikum berlebihan terhadap para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka. Naam, ghulau fi na'am ulama'ihim wa 'ibadihim hatta i'taqadu lahum as-salahiyyah fi tahlil haram wa tahrimil halal wa taghyir syar' al-mutahhar hingga mereka pun meyakini nah ada pada mereka apa? Naam, keberhakan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan juga keberhakan untuk apa? Nah, barakallahu fikum mengubah syariat yang yang suci ini atau syariat yang disucikan ini. Barakallahu fikum seperti itu. Wal billah ya. Nah, barakallahu fikum. Ya wa na'am.